Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala yang mana terakhir kita ambil masih seputar penjelasan mengenai pantun yang pertama. Sebutkan pantunnya. Apa? At-tamassak. Naam. Ahsan tabarakallahu fikum. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu. Kita lihat yang terakhir qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala fa ma'na qawlihi la'allaka tuflihu ay la taghtar bi Ini ya. Ya kan? Nah, maksudnya apa? kamu jangan tertipu dengan amalanmu. Jadi jangan bergaya amalku udah banyak, aku udah sulit salafi, sudah ngaji puluhan tahun, pasti selamat, pasti masuk surga. Jangan tertipu dengan amalannya. Karena amalan itu masih ditimbang. Amalan yang kita lakukan masih ditimbang. Kita semuanya nggak ada yang tahu apakah diterima atau tidak. Hanya bisanya menempuh jalan-jalan semoga amalan kita diterima di sisi Allah taala. Antum yakin nggak tahu nggak amalan kita diterima? Kita nggak tahu. Yang kita lakukan hanya apa? Bagaimana caranya menempuh jalan-jalan agar amalan itu diterima di sisi Allah taala dengan dua syarat yang sudah kita sebutkan. Apa dua syarat itu? Syarat diterimanya amalan syarat diterimanya sebuah amalan Yusuf eh, Yusuf ikhlas dan mutaba'ah jangan lupa Abdurrahman ikhlas dan mutaba'ah itu syarat diterimanya sebuah amalan. Al-ikhlasu wal mutaba'ah. Nah, syarat itu sudah kita tempuh untuk memastikan pasti diterima, kita nggak bisa. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, ada di sini. Dan nah, kalau ada dibuka atau nggak ada, nggak ada nanti fotokopi lagi insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Eh, na'am. Kita lihat La taqtar bi amalik, jangan engkau tertipu dengan amalanmu, walakin alayka an ta'tiya bil a'mal salihah. Tapi yang wajib bagimu adalah mendatangkan amal-amal amal salihah. Wa tarjullaha an yaj'alaka minal muflihin. Dan engkau berharap kepada Allah agar Allah Taala menjadikan engkau termasuk orang-orang yang beruntung. Wala ta'tamida 'alal ar-raja'i fahasbu biduni 'amalin. Dan jangan sekali-kali engkau hanya bersandarkan kepada harapan. Semoga, semoga, semoga tapi apa tanpa amalan enggak bisa. Ya Allah, semoga aku termasuk penduduk surga, tapi enggak ada amalan sama sekali. Paham ya? Itu enggak bisa. Paham ya? Semoga aku sampai Jogja, tapi dia diam aja di tempat. Enggak sampai. Paham ya? Maksudnya dia ingin berangan-angan ingin masuk surga, enggak beramal-amalan saleh sama sekali. Diam di tempat, sampai enggak? Enggak sampai. Nah, barakallahu Allahul musta'an. Kita lihat. Wala ta'tamida 'ala ar-raja' fa hasbu biduni 'amalin dan jangan engkau bersandarkan kepada harapan saja. Eh, kemudian apa? Mencukupkan tanpa amalan jangan. Karena orang yang ingin beruntung berhasil itu harus menempuh apa? Menempuh jalan-jalannya. Orang yang masuk surga harus menempuh apa? Cara-cara jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu hanya satu yaitu apa? Jalan menuju surga hanya satu apa itu? Apa kemarin? Antum Al-Qur'an was sunnah. Wala dalila 'ala Allah wal jannah siwal Qur'an was sunnah kata Al-Imam Ibnu qayyim Al-Jauziyah. Tidak ada jalan menuju Allah dan surganya kecuali Al-Qur'an was sunnah. Nah ya, jangan lupa ya. Na'am barakallahu fikum. Karena kalau orang ingin selamat kok enggak menempuh jalannya, itu bagaikan apa? Perahu yang jalan di daratan. Eh, bagaimana jalan? Dorong. Nah ya. Nah, enggak ada istilahnya perahu jalan di daratan antum gayung apa namanya ini? digayuh ya, didayung, itu pun nggak akan sampai. Paham ya? Karena apa? Karena jalannya keliru. Paham ya? Apa pantunnya itu? Tarjun najata inna safinata Naam. Wa tarjun najata walam tasluk masanikaha innas safinata la tajri 'alal yabas gitu ya. Artinya engkau ingin selamat tapi enggak mau menempuh jalan-jalannya eh, ingin masuk surga tapi diam di tempat misalkan. Eh, nggak akan sampai karena yang namanya perahu, kapal itu dia nggak akan bisa jalan di daratan. Paham ya? Nah, kecuali dorong dari itu. Itu pun berat. Nah, maksudnya nah, atau maksud kita barakallahu fikum atau maksud pantun atau puisi ini maksudnya itu harus menempuh jalan-jalan menuju surga. Untuk memastikan kita nggak bisa hanya berharap. Paham ya? Berharap nah barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Karena harapan yang baik itu bagus sekali. Contohnya antum belajar sekarang, perhatikan baik-baik. Nah, antum belajar ini, anak nggak bisa memastikan antum pasti berhasil. Cuman berharap semoga berhasil. Paham ya? Berhasil membawa ilmu dan mengamalkannya bisa mendakwahkannya. Tapi itu memastikan nggak bisa. Si fulan pasti berhasil ini, mesti itu dah. Nggak bisa. Hanya berharap. Berharap. Oleh karena itu, jalan menuju keberhasilan harus tempuh. Kalau cuma kegagalan sekali dua kali nggak masalah. Berkali-kali pun berupaya terus. Paham ya? Jangan merasa putus asa wahana gagal terus. Kegagalan itu adalah apa? Keberhasilan yang keberhasilan yang apa? Yang tertunda. Paham ya? Nah, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi antum nggak perlu wah kok antum nggak bisa ya? Kok nggak bisa? Usaha, upaya. Nanti kalau udah berhasil, ya udah. Paham ya? Itulah yang kita harapkan. Nah, jadi jangan merasa putus asa kok enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. Bisa insya Allah. Paham ya? Berupaya. Kita lihat di sini. Nah, kata beliau, li'anna hadhihi tariqatud dhalin dikarenakan berharap saja tanpa amalan ada jalannya orang-orang yang sesat yaitu orang-orang Nasara beramal tanpa ilmu. Allah musta'an. wahada hadha huwa ar-raja'ul madmum. Inilah harapan yang tercela. Dia ingin apa? Ingin keluarganya sehat, keluarganya nambah barakallah setiap hari makan misalkan, tapi enggak mau kerja. Berpangku tangan terus, eh? mengharapkan pemberian orang lain. Eh? Apalagi minta-minta misalkan, jangan. Sangat menghinakan. Nabi Daud alaihissalam kerja enggak? Kerja, makan dari hasil jeripaya dia sendiri. Paham ya? Nah barakallahu fikum oleh karena itu eh, kita semuanya upayakan tertanam di benak-benak kita jangan mengandalkan pemberian orang lain. Eh, jangan juga kita bermudah-mudahan minta-minta, minta dikit dong, minta dikit sini. Eh, nanti kalau anak punya kiriman tak kasih gantian. Eh, jangan diupayakan dihindari. Punya alhamdulillah enggak punya sabar, dikasih diterima. Paham ya? Itu caranya. Nah, tapi kalau kita sudah terbiasa minta-minta, sedikit aja minta minta dikit dong, akhirnya minta dikit besok lagi minta dikit akhirnya tak dari minta terus nah nanti kalau dapat kiriman tak ganti tak kasih oh dia nggak pernah dapat kiriman misalkan eh barakallahu fikum yang jelas seperti itu hindari hindari barakallahu fikum ada ya alhamdulillah dimakan eh kalau nggak ada ya sabar kalau dikasih terima nggak masalah tapi minta jangan paham ya ngelirik pernah ngelirik eh ngelirik-ngelirik ini biar dikasih jangan juga Allahul musta'an, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa hadza warrajaul matmum, ini raja harapan yang tercela. Wa mahmud dan harapan yang terpuji huwal ladzi yakunu ma'ahu amalun saleh. Itu harapan yang diiringi dengan amalan saleh. Jadi ingin berharap masuk surga ya beramal gitu loh. Naam, fata'malus sababa wa tarju minallahi azza wa jalla. Artinya hendaknya engkau menempuh beramal sebab-sebab tersebut dan berharap dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang dia amalkan in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun jika amalannya baik balasannya pun juga baik jika amalan jelek balasannya pun juga jelek nasallaha azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin